Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Sekalian, pelajaran kita ada wadawa, ada penyakit, wadawa, obat. Sampun kita aturakan penjelasan Al-Imam Ibnul qayyim menukil hadis hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Niku meliputi segala penyakit raga dan jiwa. Semuanya setiap penyakit yang datang yang turun pasti ada obatnya. Ma'ang sallallahu da'an illa ang sallallahu illa ang sallallahu syifaan. Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Likulli da'in dawa fa idza usiba dawa'un atta para'a Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat menimpa menepat, tepat menyasar penyakitnya, maka akan hilang penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua meliputi baik itu penyakit jasad atau penyakit jiwa, Allah turunkan obatnya. Termasuk Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kebodohan itu penyakit bagi orang yang sehat betul-betul tahu kalau bodoh itu adalah penyakit, itu sehat jiwanya tahu kalau bodoh itu adalah penyakit. Hanya kebanyakan orang kata-kata pun tiang untuk sekalian boten ngerumangsani nek bodoniku penyakit. Sehingga banyak orang yang tidak berobat dengan penyakitnya tersebut. Rasulullah tetes hadis sehingga kita aturakan kalau ini bahwasanya kebodohan itu adalah penyakit ala salu lam ya'lamu fa inna syifa'ul as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu sesungguhnya obatnya kebodohan adalah bertanya sehingga bodoh niku penyakit. Orang yang imannya hidup, eh, yang ingkang imani pun gesang, Bapak sekalian, akan betul-betul merasakan pedihnya dan perihnya yaitu kebodohan karena berarti dia sedang tertimpa penyakit. Kalau dia memang sehat, kalau dia masih waras, itu penyakit yang menimpanya itu membuat dia sedih. Seperti orang tertimpa penyakit badan. Pengen sehat mboten? Pengen. Dia menyadari penyakit ini beban dan nyusahkan. Demikian juga kalau imannya sehat, Bapak sekalian, kebodohan itu adalah penyakit. Sehingga dia bagaimana berusaha kuat untuk ya ini menghilangkan penyakit tersebut. Ning kata kata pun tiang, kata singa Allah dikatakan, walakinna aftarana sila la Akan tapi kebanyakan manusia mereka tidak tahu kalau kebodohan termasuk penyakit. Seandainya orang sadar bahwa kebodohan itu penyakit, maka tempatnya tempat-tempat majelis ilmu, tempat-tempat majelis taklim niku badi berjubel-jubel kados ini berjubelnya sarjito, penyakit rumah sakit morangan dan klinik-klinik kesehatan karena mereka betul-betul menyadari tentang susahnya mengidap penyakit. Ning nek buatan rumong soloro, dia juga tidak akan berobat. Allah Subhanahu wa taala ndadosaken Al-Qur'an dados obat merupakan obat Allah katakan walau ja'alnahu Qur'anan ajamian laqalu laula fussilat ayatuhu Seandainya kami turunkan Al-Qur'an itu dalam bahasa ajam ini selain bahasa Arab, niscaya mereka akan mengatakan kok ayat-ayatnya tidak diperjelas, kok ramu dengki. Akjamiyun wa Arabiyun. Kenapa nabinya orang Arab kok bahasa yang turun adalah ajam? Itu seandainya Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa selain Arab. Qul huwa lilladina amanu katakanlah bahwasanya Al-Quran yang Allah turunkan dengan bahasa Arab yang fasih itu bagi orang-orang yang beriman merupakan hudan wasifaun merupakan petunjuk dan obat ning niku menawi tika gemipun tiang ingkang mukmin bagi orang mukmin Al-Qur'an betul-betul petunjuk dia akan mendapatkan segala arahan dan bimbingan tentang kehidupan dan Al-Quran betul menjadi obat yang dia dijadikan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Akan tapi kalau orang itu bukan orang mukmin, wala yazidu dhalimina illa khasara. Al-Quran tidak menambah bagi orang-orang yang balim kecuali kerugian, kesusahan, kesedihan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa wa rahmatun lil mu'minin dan kami turunkan Al-Quran itu, dia merupakan syifa, obat, warahmah, dan rahmat lil mukminin bagi orang-orang yang beriman. Sehingga yang kami pun betakan, hatinya harus hati yang hidup imannya, baru Al-Quran akan menjadi syifa dan rahmat dan huda. Inilah Allah dikatakan tentang ayat Inna fi dzalika la dzikra liman kana lau qalbun au alqasam'a wa huwa syahid. Dan betul-betul segala kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran atau pelajaran-pelajaran dalam Al-Quran itu akan menjadi dzikr. Bagi siapa? limangkana laukol lau Bagi orang yang mereka memiliki hati. Yaitu al-qalbul hayyi. Al-qalbul hayyun yaitu hati yang hidup. Hati yang hidup. Apabila dia tidak memiliki hati yang hidup, maka Al-Quran tidak akan bermanfaat buat dia. Au al qasam'a kemudian dia pasang telinga, dia konsentrasi, pasang telinga, telinganya betul-betul dia pakai untuk menyimak, mendengar, wa syahid dan hati dia hadir. Bukan hati yang lalai. Sehingga betul-betul konsentrasi mengambil pelajaran yang ada dalam Al-Quran, maka baru Al-Quran akan betul manfaat bagi hati yang hidup. Tapi bagi hati yang tidak ada kehidupan iman, Quran boten badai berfungsi. Bapak sekalian, di antara yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, Al-Quran merupakan syifa, baik syifa terhadap penyakit fisik atau penyakit jiwa di antara penyakit fisik di diantaranya Quran bisa dijadikan untuk merukyah penyakit-penyakit fisik. Di antaranya riwayat dalam Sahihain dari Abi Said dipun ngendikaken ing talaqa nafarun min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam fi safa fi safratin safaruha ada sekelompok sahabat yang sedang mereka berkelana atau bersafar kemudian hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arab fastadhafuhum kemudian mereka singgah di sebuah perkumpulan atau di sebuah kabilah dari kabilah Arab dan mereka ingin dijadikan sebagai tamu. Tamu yang bisa dilayani memang dijadikan sebagai tamu. Akan tapi penduduk tersebut dia enggan menolak ayudhayifuhum untuk menjadikan mereka sebagai tamu. Falutiho sayyidu dhalikal hayyid. Kemudian kepala sukunya itu kekentup kalau jengking, ngentup. Kalau jengking ngentup, nggih. Ngentup, kekentup kalau jengking. Bahasa Indonesia pun apa? Sengat. Tersengat kalau jengking. Maka Allah ubi kuli syai'in. Wirawiri tang pundi-pundi golek obat tenen tening kang, mandi. Falam yang fa'hu syai'un. Maka tidak bermanfaat sedikit pun obat yang dicari kemana-mana itu. Faqala ba'duhum li ba'din. Sehingga di antara mereka mengatakan, Lau ataitum ha'ula ar alladina nazalu. Mbok coba ditemoni rombongan sing mau pengen mertamu allahu ayyakuna inda ba'dihim syai'un bok menawa duwe punya sesuatu yang bisa pakai untuk mengobati. Fatauhum. Kemudian mereka mendatangi para sahabat yang ingin bertamu dan ditolak itu. Faqalu dan mereka mengatakan ya ayyuhar rahtu wahai sekelompok orang inna sayyidana lutigha sesungguhnya pemimpin kami tersengat, kekentup, kalau jengking, dan kami sudah berusaha untuk kemana-mana, tapi layang yang fa'uhu sama sekali obat-obat yang kami cari itu enggak bermanfaat, enggak menyembuhkan. Fahal inda ahadin minkum min syai' Apakah di antara kalian ada yang punya sesuatu untuk mengobati? Kata mereka, faqala doh na'am. Yo, Ono wallahi inni la arqi. Demi Allah akan aku rukyah. Akan saya rukyah orang itu. Kemudian mereka merukyah dengan syarat supaya dikasih upah. Minta diupahi, sebab tadi dia ingin bertamu supaya dijamu, tapi mereka tolak. Kemudian sekarang dia minta untuk diobati, tapi dia syaratkan harus ngasih upah. Kemudian mereka pun kemudian sepakat untuk memberikan kambing. Maka rombongan tadi kemudian mendatangi tuan yang tersengat kemudian membacakan alhamdulillahirabbil alamin merupiah dengan surat Al-Fatihah maka seakan-akan fa'kan nama nusyita min iqalin Terus kayak setelah itu kayak terus talinya udar, penyakitnya hilang, belas. Maka kemudian mereka pun eh, maka kemudian dia sembuh dan kemudian mendapatkan dan mereka pun memberi apa yang diminta atau kesepakatan di awal diberikan kambing kepada yang merukyah tersebut. Kemudian mereka setelah itu bingung sendiri, ya ini kambing ini boleh nggak dimakan? maka mari kita ke Rasulullah dulu. Faqaddimu ala Rasulillah sallam maka mereka pun kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakaru lahu dzalik menyebutkan ceritanya tentang apa yang dialami lalu Nabi katakan wa mayudrika annaha dari mana ya mereka tahu atau dari mana kamu tahu kalau Fatihah itu ruqyah qad asabtum maka sungguh kalian telah benar merukyah dengan Fatihah dan Fatihah itu adalah rukyah iktasimu watribuli ma'akum sahman dumen bagian do dumen aku yo bagiono intinya bos kalian beliau menceritakan riwayat ini bahwasanya Al-Qur'an bisa menjadi rukyah bisa untuk mengobati penyakit Kemudian Ibnul Qayyim nyeritakan wa makastu bi Makkah muddata aku tinggal di Mekah beberapa saat. Kemudian waktu itu beliau membutuhkan obat tapi kemana-mana cari obat nggak dapat dapat. Wala ajitu tobiban wala dawa golek dokter yang buatan ketemu, golek obat yang buatan itu Kemudian fakuntu ali junafsi bil Fatihah. Kemudian aku mengobati diriku dengan surat Al-Fatihah. Fa'arolaha ta'thiron ajiban. Maka aku betul-betul melihat. ya ini pengaruh dampak yang sangat luar biasa. Ini pengalaman beliau yang beliau ceritakan juga bahwasanya Al-Quran bisa untuk merukyah penyakit yang sedang diderita. Kemudian belum ngasih catatan, walakin walakin walakinnaha huna amrun yang bagi atafatun lahu. Tetapi harus diketahui, harus diketahui bahwasanya di sana ada perkara yang perlu untuk dia renungkan, untuk dia ketahui. Wa wa annal afkara wal ayat wal atiyah alati yustasfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafiatun syafiatun walakin tastad tastad'i qubulal mahal wa quwata hammihi wa quwata wa quwata himmatil fa'il tetapi perlu ingatkan bahwa zikir-zikir, ayat-ayat, doa-doa yang dipakai untuk berobat dan untuk rukyah yang asalnya itu itunya manfaat akan menjadi obat yang manfaat. Akan tetapi, sejauh mana kemudian pengaruhnya, kemanfaatannya, takfirnya kepada ya penyakit yang diobati, niku onten pinten-pinten faktor. Yang tidak langsung kalau kemudian obat itu diobatkan langsung amblas penyakitnya. Bisa berkaitan dengan ya ini orang yang mengobati bisa berkaitan dengan kondisi orang yang diobati, bisa berkaitan dengan penghalang-penghalang untuk sampainya obat kepada sasaran penyakit, obat kedokteran kemawon di ngoten niku. Sehingga onten pun dosisnya kedas sekian. Kalau dosisnya nggak sekian itu nggak akan pedel, nggak akan mempan. Kemudian orang yang diobati juga ini harus betul-betul siap diobati. Kondisinya itu siap untuk disuntikkan obat. Dokternya aja nyuntik ke obat, niku ngangge melihat kondisi mboten. Ngangge. Oh niki mboten sakit diobati rin, mergi darai dhuwur. Diduknya sih. Itu karena akan bisa membahayakan atau bisa menjadi penghalang tersendiri. Sehingga obat pengaruh dikir, doa, ayat Quran yang dijadikan sebagai rukyah itu seperti pengaruh obat. Termasuk yaitu peraciknya, kemudian orang yang sedang diobati, kemudian penghalang-penghalang sampainya obat ke penyakit yang dituju. Ini semuanya adalah faktor yang menjadikan obat yang diberikan itu mengke dia bermanfaat atau tidak bermanfaat. Wa kadzalika doa. Demikian pula doa. Fa innahu min aqwal asbab fi daf'il makruh wa husulil matlub walakin qad yatakhallaf anhu atharuhu. Demikian pula doa. Doa ini adalah sebab yang sangat kuat untuk hilangnya apa yang di benci atau tertolaknya apa yang dibenci yang tidak disukai, kemudian didapatkannya apa yang diinginkan. Akan tapi sejauh mana pengaruh doa itu sangat tergantung dengan beberapa faktor. Imma fin fin nafsi boleh jadi karena lemahnya orang yang berdoa bi ayyakuna du'aan la yuhibbullah uh, boleh jadi karena doanya sendiri itu adalah doa yang ini lemah, tidak layak untuk dikabulkan. Seperti umpamanya doanya doa yang tidak disukai Allah. Doa permusuhan, doa memutuskan silaturahim, doa yang isinya adalah dosa. Ini doa-doa yang tidak dikabul, yang tidak disukai oleh Allah SWT. Wa imma fil qalbi wa adami iqbalihi Allah. Atau juga karena lemahnya hatinya itu. Hatinya lemah. Dan tidak ada ini rasa menghadap kepada Allah konsentrasi yang penuh. Wa jam'iyatihi alai waktu du'a. Sehingga dia tidak punya konsentrasi yang penuh ketika dia berdoa. Enten boten yang dungo ning nang demi miltok ning atine melayu tang pundi enten boten. Kata. Padahal faktor itu akan mempengaruhi dari beberapa sisi, ya dari zat doanya, dari kondisi orang yang berdoa, itu semuanya diantaranya akan membawa dampak kepada terkabulnya doa itu. Sebagaimana yaitu Anak panah yang dipanahkan itu nyasar atau enggak itu tergantung juga yang mana kemudian sasarannya, penghalangnya dipanah kayak jebret anginnya gede. Gitu. Enggak nyasar. Tergantung juga yang mana kepandian yang mana juga ter, tergantung juga ini alam yang sedang ada. Artinya ada berapa faktor yang bisa menjadi penghalang. Wa imma li husulil mani minal ijabah dan boleh jadi karena ini adanya penghalang-penghalang untuk kemudian dikabulkannya doa tersebut seperti umpamanya makan yang haram min aklil haram wa dia suka makan yang haram atau dia melakukan keboliman atau juga ron ini tok noktah noktah dosa yang ada di hati seperti wastila il ghaflah wasyahwat atau dia dikuasai oleh kelalaian dan syahwat dan eh, kelalaian atau main-main ini semuanya termasuk di antara yang bisa menghalangi terkabulnya doa. Asalnya doa itu mesti dikabulkan. Asalipun doa itu mesti dikabulkan. Allah Subhanahu telah ngendikakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Pengabulan doa itu pasti. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak terbebani ini tentang al-ijabah. Tentang ijabah doa. Akan tapi yang menjadi beban saya adalah bagaimana punya kerentek hamad doa. bagaimana pun punya kerentek untuk berdoa. Karena orang yang berdoa faman ulhima bidoa fal ijabah ma'ahu. Barang siapa yang dia itu punya kerentek berdoa, ijabah itu mesti akan bersama dengan dia, pasti akan dikabulkan. Sehingga yang menjadi beban itu bagaimana bisa mempunyai kemauan untuk dia berdoa Terkadang kita punya kesempatan banyak untuk berdoa ning males dungo. Tidak ada kerentek untuk berdoa. Sedangkan ijabah pasti akan dikabulkan. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min muslimin yata'u bi illa a'tahu Allahu bi ihdatsalat." Tidaklah seorang hamba bersoal, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa kecuali pasti akan dikabulkan dengan satu di antara yang tiga. Yang pertama, imma antu ajalalah. Boleh jadi doanya itu akan segera dikabulkan. Kes, kuntan, tang dunyo. Maksudnya pun kuntanipun nggih nurut pun Allah boten nyuwun senia Kanti coroni pun Allah Subhanahu wa taala dikabulkan intinya apa yang dia minta kemudian dia dapatkan yang kedua wa imma ayudakhiroha atau menjadi barang simpanan di sisi Allah dan itu lebih baik bukan penghinaan tapi itu adalah sesuatu yang sangat baik Kenapa? Wama indal wama in wama indallahi wama indakum yang fat wama indallahi bakin. Apa yang ada di sisi kalian itu akan punah dan yang di sisi Allah itu akan kekal. Kalau doa pengabulan doa kita itu disimpan wonten ngersani pun Allah niku badhe dados simpanan yang kekal dan belum tentu dikabulkannya kontan doa kita lebih baik bagi kita. Dan nyuwun sak miliar. Kontan Allah berikan petutuk bocoroni piye pokoknya yang sak miliar. Bar saking kagetnya langsung blek. Bablas. Jadi namun deleng deleng duit sak miliar nganti melulu. Bar langsung bablas teng kuburan sempat ke neng terus mboten sakit menikmati. Neng nek disimpen wonten pun Allah niku badi kekal. Yang ketiga wa imma ayus su amislah atau akan dipalingkan oleh Allah darinya keburukan yang semisal. Niki sing kadang-kadang boten kroso, boten ngerumangsani. Aku wis njaluk terus rong itu-itu. Pinten sing jan suwun? Rong miliar. Wis aniki jenengan buatan jantungan, buatan kankeren, buatan kelainan otak, coba nek umpamanipun utek panjenengan terus otak ini e ku ngeluarkan cairan jantungi meh pedot paru-parune bolong pun pinten obat sing ajeng jenengan tumbas terus teng pundi ngobatke entek pinten. Kalkulasi. Rong tenggok dereng karuan mari. Pun iku saged 5 miliar. Ini yang sering kemudian kita tidak menyadari kalau Allah palingkan kita dari keburukan yang senilai apa yang kita minta. Kadang-kadang sekalian, orang Allah berikan musibah dan Allah ganti yang lebih baik. Waktu sehat ini ku, Masya Allah. Periman, suke blegedu, neng jinggu. Periman jinggu, kemelindi. Terus kerampokan, dibegal, dirampok, nanti entek-entekan. neng Masya Allah berniku mana luluk, dados hamba yang soleh niku langkung larang ketimbang dadi wong sugih blegedu ning nek bablas saged teng neraka entene namung lali tok mendem medok madon mendem madon tau mulai Guys, pokoknya ini diborong kabeh. Sehingga terkadang orang Allah miskinkan itu langsung Masya Allah hatinya itu luluh dan punya jadi soleh. Itu lebih baik. Langkung saya ketimbang dia dalam kondisi kecukupan ning manaipun atas kata sesuatu dan dia tidak merasakan nikmatnya beragama, dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, seperti yang terangkan di dalam hadis-hadis Nabi tentang keterangan Ibnu Qayyim di atas bahwasanya doa itu asalnya dikabulkan akan tapi akan ada penghalang-penghalang yang bisa menghalangi terkabulnya doa seperti dalam Mustadrak Imam Hakim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Udu'ullaha wa antum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian yakin kalau doa itu akan dikabulkan wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin ketahuilah sungguhnya Allah tidak akan menerima doanya orang yang keluar dari hati yang ghafil lahin hati yang lalai Masya Allah nyuwunin dermimil wong nganti 10 lembar Neng ini niku teng Maroboro, teng pasar, ngluyur teng pundi-pundi belas mboten nyimak kalih donganipun. Enten mboten? pun kita enggak. Salat demrimil Masya Allah Dungo ngatek rukuk sujud Dungo dungo neng belas Mboten nyadari nek niku nyuwun tiga malah bingung pendinten ihdinas siratal mustaqim ya Allah ihdinas siratal mustaqim dijak pengajian dicepai pengajian dicepai ustaz malah muntah gitu. nyuwun dikei malah kaget malah belenger padahal yang dia minta itu ya Allah tunjukkan aku ke jalan yang lurus untuk bisa berjalan di atas jalan yang lurus niku wasilah pertama adalah berilmu tentang jalan lurus kalau wau lajeng taufik amal saking Allah Subhanahu wa taala sehingga nembe melampah di jalan yang lurus niki pun donga ning boten dong kali karpet sing disuwun mula nek donga niku nggih disinau isinipun donga napa Mboten namung amin amin amin. Rabbana dzalamna anfusana amin. Dan niku karepe napa sih? Pokoke mandek ya amin. Kita sinau Jika kita ingat kita suwun, kita sinau, kita paling boten ngentos mananipun sehingga kita mudeng sing kita suwun nopo. Maka Hati yang lalai niki termasuk dados penghalang untuk terkabulnya doa. Asalnya doa itu pasti akan dikabulkan Allah. Fahada dawaun nafiun muzilun lidha. Doa ini asalnya adalah betul obat yang bermanfaat yang menghilangkan penyakit walakinna ghaflah walakinna ghaflatal qalbi anillahi tubtilu quwwatahu. Akan tapi kelalaian hati telah membatalkan kekuatan doa tersebut. Wa akul haram. Demikian juga makan barang yang haram. Yubtilu kuwatahu akan membatalkan, merusakkan kekuatan doa. Wa yutifuha wayut ifaha dan ada wayut ifuha dan akan melemahkan yaitu kekuatan doa kalau wau makan barang yang haram. Terus sekalian maka seorang mukmin menawi kedah ngelamar gawean nggih deleng-deleng. Boten sing penting ketampi. Nek perusahaan ingkang dipun lamar niku perusahaan riba, mungkin mangane riba tok Niku satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu itu dia riba. Dirhamu riba yakuluhu rojul Wawa yaklam asyaddu min sitin wa thalatina zaniya. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu itu adalah riba, itu lebih parah atau lebih ngeri dibandingkan dengan zina dengan 36 wanita. Sehingga ampun sekedar ya ini berbangga sudah mendapatkan pekerjaan dengan ipa dengan gaji yang masya Allah dan mentereng, ning ternyata riba. Tok di sini pun riba tidak layak dibanggakan. Oh, Masya Allah putra kula pun jadi kabeh tak niki. Lah biyen dereng dadi, biyen ketek, saat ini pun jadi wong kabeh. Datang pun di tau Pak, tunggal direktur bank road Tunggal male, Masya Allah, perusahaan apa, tukang nyomoti nagi tiang, wabeh riba kabeh. Ngoten oh, ke Pak ini ini ini mung jadi desain saingen rokok. Yang kita banggakan kalau anak kita itu adalah soleh, kemudian dunianya ya cukup tapi yang penting pertama soleh niku ingkang kedah dipun targetaken tiang sepuh sebab mungkin menawi namun putrani pun sukses angsal arto kata dereng karon berbakti kalih tiang sepuh kadang-kadang malah setor dosa sebab bapak mboten atos gantos mboten ati gatosaken pun pun teng donyane pun putrane pun dadi-dadi kafe ning buat tas setor duit, itu e dosa suge neng tiang tiyang pun dingu melarat teng desa. Kadang-kadang putrane pun suge suge teng kuro masya masyaallah neng tiang pun dingu melarat teng desa diawet ke melarati. Masya Allah, niku tambah ngenes. Ketoke duwe anak sugih masya masyaallah ning netes men boten. Netes men boten, enten melih bapake mati, putrane niku pun kontrak ajeng dados penceramah utai dados motivator teng niku tega nyewa wong pendem kok bapakku aku tak ceramah ning kono. Masyaallah. Napa penyanyi lagi seneng kagungan putra ngoten niku. Kesolehan anak niku ingkang manfaat ingkang pertama kali ingkang kedah dados target kita sedaya. Aklul haram memakan barang yang haram di antara dampakipun mimniko badi menjadi penghalang terkabulnya doa. Seperti atau melemahkan terkabulnya doa sehingga doanya itu menjadi lemah, tidak punya kekuatan untuk bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Dalam Sahih Muslim dari hadis hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas wa manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu thayyib, dat yang baik. Seluruh asma Allah adalah baik. Allah juga sempurna sifatnya tidak ada cacat dan kekurangannya, Allah Toyib, Allah Dat yang baik, semuanya adalah berujung pada pujian kepada Allah, layak balu illa toyiban dan Allah tidak akan menerima kecuali yang toyib. Amal yang diterima oleh Allah yang toyib, amal yang ikhlas dan mutaba'ah. Kemudian juga sodakoh yang diterima Allah yang toyib, sotakoh yang berkualitas dari barang yang halal dan dengan niat yang benar. Termasuk diantaranya doa yang Allah terima, doa yang toyib. Diantaranya doa-doa yang datang dari orang-orang yang baik. Wa allaha amaral mu'minina bima amara bil mursalin. Dan sungguhnya Allah memerintahkan para kaum mukminin apa yang Allah perintahkan kepada para utusan. Apa perintah Allah kepada para utusan Allah? Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu solihan ini bima ta'maluna alim. Wahai Rasul, wahai para Rasul, makanlah kalian dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Makan yang baik dengan amal soleh itu sekalian, niku erat hubunganipun. Orang yang pun niku kire babi, terus barang-barang haram niku badi ngebot-boti beramal soleh atau memang tidak punya kerentak untuk beramal soleh. Termasuk makan itu berpengaruh kepada perwatakan. Tiang-tiang ingkang pun babi. Babi niku diantara sifatipun niku binatang yang paling boten pencemburu. Babi. Cobain jenengan pun babi lanang 10 dikei babi wedok siji. Niku malah rukun. Tinggi digarap babi sepuluh Gunta ganti gunta ganti malah kerjasama rukun. Sebab di antara babi ini kemudian ter kecemburuan. Neng cobi babon pitik siji terus pun lananganipun pun telu, wow, tarung sak mati nih, Tarung sak mati nih, Sebab kecemburuannya tinggi. Ah, orang yang mereka makannya ini pun babi, diantaranya hilang sifat kecemburuannya. Utai rendah sifat pencemburunya. Sehingga di dunia barat, diantaranya tuh dunia orang kafir, kafir-kafir musyrik, Terkadang onten budaya ijol-ijolan bojo, ijol-ijol ki. Sehingga tidak ada sifat pencemburu. Sing wedok digandeng wong lanang 10 gonta ganti serapopo. Teng Bali mboten mboten sadado teng Bali. Kadang-kadang turis-turis turis-turis tengik niku bule-bule niku ketinggalipun resik niku tengik kok kopet wong boten ngentos toharo. boten ngentos toharo, boten ngentos bersuci. Bule-bule tengik ku kadang-kadang ijol-ijolan bojo. Tukar-tukaran istri di antara mereka. Jelek ya jor jolan tak nggosik bojomu tak nggone sik ya silisik. Niki memang betul-betul diantaranya ada dampak selain rusaknya akidah juga dampak-dampak daripada makanan makanan mereka. Orang yang makanannya halal akan berdampak kepada amal soleh. Allah sebagaimana dia menjaga agama Allah, Allah akan menjaga juga dia termasuk Allah menjaga semangat dia untuk selalu beramal soleh. Ini bima tak malu alim, sungguhnya aku dengan apa yang kalian lakukan mengetahui. Wakala dan Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Kulu min tayyibati marazaknakum Makanlah dari apa yang baik-baik Dari rezeki Allah SWT Thumma dhakara rajul yutilu safar Kemudian Rasulullah menyebutkan ada orang yang yutilu safar Safar jauh Jauhnya safar Bapak sekalian Itu faktor terkabulnya doa Sebab apa sih? tiang yang safar niku atau keluarga atau konco sehingga hatinya rata-rata itu tinggal pasrah rata-rata kondisi hati itu lebih gampang untuk kemudian pasrah kepada Allah Subhanahu taala. As'asa akhbar rambutipun awul-awulan, rambutipun aca acaan semrawut, boten melipis karena safar yang dia tempuh dan kondisi dalam keadaan awul-awulan kayak gitu itu lebih juga merupakan faktor terkabulnya doa. Rasulullah SAW waktu sholat istisqa. Niku menaik badi sholat landungo dumateng Allah. Kadang-kadang gantos rumiyin kelambi sing elek. Untuk lebih merasakan betul-betul dia adalah orang yang sangat mutlak membutuhkan Allah. Dia merintih, dia betul-betul jadi jedeple, dengan menunjukkan kefakirannya, betul-betul menunjukkan hamba yang sangat hina. Sehingga kondisi penampilan yang seperti itu akan lebih mendorong dia untuk lebih merendah di hadapan Allah termasuk Allah membanggakan kepada ah oh ini orang-orang yang wukuf di Arafah dalam kondisi dia hanya berpakaian seadanya, kemudian terik panas matahari, kemudian dia ya ini berkumpul jutaan manusia, sehingga mereka betul-betul dalam kondisi yang tidak sebagaimana hari-hari biasanya, maka mereka dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat dalam kondisi diantaranya ada acak-acakan pakaian dan penampilan mereka. Ya mutu ya ila sama dia mengulurkan kedua tangannya ke langit. Ini termasuk faktor dikabulkannya doa, yaitu mengangkat kedua tangannya ke atas, ke langit. Kemudian ya Rob, ya Rob, niki ilhah, merengek-rengek, dia mengulang-ulang permintaannya ya Rob, ya Rob. Niki namanya pun ilhah merengek-rengek. Panjangnya safar atau jauhnya safar, kondisi badan yang acak-acakan, mengulurkan tangan, mengangkat kedua tangannya, kemudian ilhah merengek-rengek, mengulang-ulang. Ini sesungguhnya faktor-faktor terkabulnya doa. Akan tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa masrobuhu haram, wa malbasu haram, wa bil haram, fa anna yustajabu lidhalik. Sedangkan yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram, kemudian dia dibesarkan juga dengan hal-hal yang haram. Lalu bagaimana dia akan dikabulkan doanya dengan kondisi seperti itu? Artosipun, bahwasanya hal-hal yang haram seperti itu akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Bapak sekalian, di zaman kita Masya Allah betul-betul untuk memilih yang betul-betul halal. Halal niku dari dua sisi, halal cara mencarinya dan halal zatnya. Sebagaimana haram juga, haram dari dua sisi, haram cara mencarinya dan haram zatnya. Duit niku halal, ning nek corone mendapatkan uang itu haram, maka dia menjadi penghasilan yang haram. Atau haram secara dat, contohnya pun barang-barang haram, daging babi dan semisalnya. Di zaman kita adalah zaman fitnah. Di mana pendapatan haram itu di mana-mana. Karena penuh dengan penipuan. Aja melepet tadi pegawai penuh tipuan rekayasa pun dadi pegawai laporan rekayasa data ini KB palsu KB sehingga semuanya penuh dengan kebohongan, kedustaan. Maka ini akan menjadi pendor ini juga akan menjadikan faktor dia mendapatkan dengan cara-cara yang haram, menipu. Pendapatannya dia dapatkan dari cara yang menipu, maka Nabi diingat kita diingat oleh Nabi SAW latihan zamanun ala ya, ya, latianna ala nasi zamanun layu balil mar'u bima akhada min malin amin haromin amin halali. Akan datang satu zaman manusia itu nggak peduli dengan yang dia dapatkan dari hartanya itu apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Abu Bakar As-Siddiq, Bapak sekalian, orang yang paling perhatian dengan barang yang masuk ke perutnya. Sehingga setiap yang mau dimakan rata-rata diketahui kejelasannya ini asalnya dari mana, halal atau haram. Satu saat Abu Bakar As-Siddiq boten ngelegiwo langsung dimakan. Kemudian terbudaknya bilang, tahu nggak yang kamu makan tadi itu dari mana? Ini hasil saya dulu yaitu main-main dukun. Saya tahu main-main dukun. Maksudnya itu mboten dukun tenanan, neng dulanan dadi dukun terus diopai. Dolanane dukun itu mandi. Mandi. Wong dukun niku nggih pinter ngapusi. Mantep sing diapusi mantep terus percaya diopai. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq tidak mau yang masuknya itu paling enggak paling enggak syubhat maka kemudian gerijinya dimasuk-masukkan, diogrok-ogrok, sampai kemudian mutah semuanya, keluar lagi semuanya. Itu adalah seorang mukmin yang dia tidak ingin kemasukan badannya dari barang yang haram, sebab daging yang tumbuh dari pendapatan yang haram atau dari barang yang haram, annaru aula Neraka lebih berhak untuk membakar daging tersebut. Dan ini menjadi penghalang untuk terkabulnya doa. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan dalam kitab zuhudnya, Abdullah bin Imam Ahmad menyebutkan dalam ini menyebutkan dalam kitab ayahnya yaitu kitab Zuhud bahwasanya asoba Bani Israel bala. Bani Israel ketimpa bala, ketimpa ini mujibah Fahoroju mahrojan. Lalu dia keluar ke suatu tempat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terentaskan atau terselesaikan dari balak yang menimpanya. Fa'auhallahu ila nabiyihim an akhbirahum. Allah kemudian mewahyukan kepada nabinya untuk menghabarkan kepada mereka apa? Innakum tahrujuna ila sa'id bi abdanin najasatin. Kalian itu keluar ke lembah dengan badan yang najis. Ini badan yang berlepotan dengan najis. Watarfauna ilayya akufan qad safaktum bihadima dan kalian juga mengangkat tangan-tangan kalian yang tangan kalian berlumuran dengan darah. Karena zalim membunuh sehingga tangannya penuh dengan lumuran darah. Wa malaktum biha buyutakum minal haram. Dan kalian penuhi rumah kalian dengan barang-barang haram. Perabotnya haram, kursinya, lemarinya, mejanya, semuanya dari barang-barang itu dengan penghasilan haram atau dengan cara yang haram. Al-an hinna istadda ghadabi alaikum dan sekarang adalah saatnya aku betul-betul murka kepada kalian walan tasdatu minni illa dan perbuatan kalian tidak menambahku kecuali tambah jauh dariku. Artinya mereka berlepotan dengan barang-barang yang haram, dengan barang-barang yang najis, dengan kondisi yang membuat Allah murka, maka bagaimana Allah akan mengabulkan doa yang mereka minta. Bapak sekalian, maka di antara wali-wali Allah, orang yang mereka dikatakan Nabi matfuun bil abwa. Nek moroteng ngumai tiang ditolak dia kalau ke pintu-pintunya orang ditolak. Sebab kiri, tidak terpandang, moro paling arputang, disio-sio, belas meten tergani, ditolak. Tetapi lau aksamu Allah la abarrohu. Orang ini kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan sumpahnya itu karena derajat hati kewaliannya yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah, orang yang mereka hatinya betul dekat dengan Allah karena dia melakukan tahapan-tahapan untuk menjadi wali Allah. Walaupun dalam pandangan manusia itu adalah orang yang tidak berjajemi. Buatan bejaji. Kira sama bejaji. Las, buatan nanten regani pun. Diteleng, deteki ya elek, Deleng sandangannya ya tengik, letek, sarungi meluntung, ngetril, tekan dhuwur. Sehingga dia tidak memberikan harapan keuntungan dunia belas mboten enten. Oh, tapi kualitas hati dia kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan doa dia. Terus kalian, maka kondisi seseorang sangat mempengaruhi tentang dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata sahabat Abu Dar, yakfi minat du'a ma'al bir. Ma yakfi minal milh Cukuplah untuk dikabulkannya doa itu dia mewarnai dirinya dengan kebaikan-kebaikan. Dan cukuplah seperti cukupnya makanan dengan garam wis asin kroso. Terus kalian lihat sehingga orang-orang yang betul-betul bertakwa begitulah di hadapan Allah. contoh ini pun orang yang bertakwa dan tidak terpandang niku Wais Al-Qarani. Wais Al-Qarani. Nabi ngendikakan Wais Al-Qarani ku khairut tabi'in. Sebaik-baik tabi'in. Dia bukan ulama yang alim. Nek ulama ku mesti dipun kenal ilmu pun dipun kenal. Buatan enten ulama, buatan dikenal ilmu buatan terkenal buatan enten. Ulama yang ulama yang total ulama pasti akan dikenal manusia karena ilmunya. Neng nek tiang bertakwa dereng tentu dipun kenal tiang. Sebab takwa itu kaitannya pun kali kondisi mana. Dan belum tentu dia itu seorang ulama, Contoh ini pun West Al Koroni. West Al Koroni ini khairut tabiin, sebaik-baik tabiin. Sehingga ketakwaannya mengalahkan sekelas Said bin Musayyib, mengalahkan mengalahkan uh, Imam Al Hasan Al Basri. Soal ilmunya jelas kalah. Ning ketakwaannya mengalahkan mereka. Umar ibn Khattab pernah dipesan oleh Nabi, pernah mendengar pesan Nabi, kalau kamu nanti ketemu dengan Uwais Al-Qarani, maka mintalah kepada dia supaya dia berdoa kepada Allah, yaitu agar Allah mengampunkan dirimu. Ketika Umar jadi khalifah, setiap rombongan dari Yaman datang dita, dita, ditanyakan, ada nggak di antara kalian orang yang namanya Uwais Al-Qarani? Sejak terus ditanyakan bolak-balik sama Umar ini baru kemudian orang ya ini mulai mengenal atau mulai dengar nah orang yang namanya West al Koroni sampai kemudian suatu saat rombongan di tengah-tengah mereka ada West al Koroni dan ternyata dia adalah orang yang pekerjaannya cukup di belakang tukang isa-isa garuk wedang yang orang belakang. Kemudian ketika Umar ketemu dengan dia, maka Umar meminta seperti yang pernah dipesankan oleh Nabi supaya dia berdoa kepada Allah mendoakan ampunan dan semenjak itu betul-betul orang mulai memburu Wes Al-Qarani, mulai dia dikenal. Dan ketika dikenal Wes kemudian hilang nggak tahu kemana dan kemudian hilang dari tengah-tengah manusia. sekalian kalian, itu diantara orang yang mereka hatinya penuh dengan ketakwaan yang dia belum tentu dikenal manusia, tetapi kalau soal berkaitan dengan pengabulan doa, Allah betul-betul akan kabulkan doa orang-orang yang masuk dalam derajat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pengawasan kita telah dengarkan, pepanggian akan tadi datang poin-poin yang insyaallah akan menerangkan hal ikhwal yang berkaitan dengan doa, keterangan-keterangan yang akan datang insyaallah kita lajengaken pepanggian ingkang tadi datang cekap semantan mugi-mugi manfaat sekalian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam